الحمد لله على إحسانه وشكره وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعى إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya kita sudah sampai kepada babu tentang fadlul zuhud di dunia berhasil atas Qaduli, Qaduli minha wa fadlul fatal. Bab tentang fadlul zuhud utama tentang zuhud di dunia, di dunia ini dan anjuran untuk akal akal ya tempat sedikit dari badannya, dari dunia, dan keutamaan kefakiran. Kalau dibacakan seperti ini, insya Allah nanti kita akan ada gambaran tentang mana zuhud. Supaya tidak dipahami dengan pemahaman yang tepat dan salah tentang pelatihan zuhud. Bagaimana ya banyak dari dari tengah-tengah manusia mereka memahami mana zuhud dengan mana yang salah juz sendiri mananya adalah apa itu seorang hamba terkumah la yanfa'u asal terkumah tarkuma la yanfa'u yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya ini yang disimpul oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala ini suatu amalan yang sangat mulia sehingga Allah SWT mencintai hamba-hamba yang demikian hamba-hamba yang dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada urus, tidak ada masanya baginya di akhir, Baik perkataan, perbuatan, yang sekiranya ucapan dan perkataan tidak menambah keimanan dia, tidak memberikan manfaat dan faedah baginya untuk urusan akhiratnya, dia tinggalkan. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala sahabat سهل bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله واستقيم عند الناس يحبك الناس فهل الانسان اشعري رضي الله عنه Dia meriwayatkan datang kepada Rasulullah seorang pemuda, seorang laki-laki. Dia berkata, Ya Rasulullah, Dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku satu amalan. Jika dengan amal itu menjadikan aku dicinta oleh Allah dan dicinta oleh manusia. Ini pendapatnya dia. Si Fauzan menjelaskan bahwa kita juga diperintahkan untuk mencari kecintaan manusia. Ya. Keriduan manusia. Di samping telah mencari keriduan dari Allah. Artinya mencari keriduan manusia yang tidak kemudian menyampingkan keriduan Allah. Ya, jadi harus bermuamal dengan baik. Ya, dengan muamalah kepada manusia dengan baik kita akan menumbuhkan rasa cinta manusia kepada kita. Ya. Ini pendalilannya. Jadi jangan bangga kalau ada orang kunci kita. Ini wabah ini. Semua orang kunjungi kepada kita. berita tanda keberuntungan kita. Senang kalau banyak disukai Senang kalau banyak musuh. Ini menyelisih kita. Ya, sudah lihat dari sini. Kemudian datang ya Rasulullah, "Dullani 'ala anak amal idza amiltu ahadani Allah, ahadani anak. Tunjukkan kepada aku ya Rasulullah suatu amalan yang dengan amal itu menjadikan aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua manusia. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, berikan wasiat, Izhad di dunia yuhibbat Allah. Kamu ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah dengan dunia. Yuhibbat Allah, Allah mencintaimu. Allah akan mencintai. Wajhad fima indah nas dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, miliki manusia yuhibbakan nas saya manusia akan mencintai dua amalan yang mulia sehingga itu adalah perkara yang untuk kita agar kita jauh dengan dunia yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tentang masalah zuhud ini, yang Ibu saya tadi sudah mengatakan bahwasanya adalah tamku ma la yanfa'u akhirah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya untuk urusan akal. Tadi sudah kita jelaskan baik ucapan atau perbuatan. Apalagi ucapan dan perbuatan yang mengundang dosa. Yang tidak bermanfaat untuk akhirat dia tinggalkan apalagi ya, berdosa, riba, namimah, dan lain-lain. Ini sebut. Lebih tinggi daripada warak. Kalau orang itu terkumah la tarkuma yatuluhu. Ya tinggalkan apa yang madarat baginya. Ini warok hati-hati. Ini madarat tinggal. Tapi kalau zuhud lebih tinggi lagi, walaupun tidak memberikan masalah, tidak membahayakan dirinya, kalau nggak ada manfaatnya untuk acaranya dia nggak mau. Ini namanya zuhud. Beda dengan warak. Para warak hati-hati. Ini masalah tinggal. Nah ini nggak apa-apa, Dia saja. Dia masih mau warak. Tapi kalau zuhud sudah nggak mau lagi. Walaupun tidak dilarang oleh agama, jadi ada manfaatnya ini bicara gede. Gak marahin nambah iman. Gak marahin nambah takwa itu. Tahu saja bicara yang lain. Nah ini namanya zuhud. Seperti itu. Biar sebagaimana di sini katakan Syekh, kami itu Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, yaqul az-zuhd az-zuhd tarku ma la yashfa'u fil akhirah wal wara' tarku ma takhafu dararuhu dararahu fil akhirah. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa azwa adalah tarku ma yanfa'u fil akhirah. Seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya di perkara akhiratnya. Sedangkan orang adalah meninggalkan apa yang mengkhawatirkan membahayainya. Ini kalau dilanjutkan membahayai kita ini. Ini orang selewat kita terjatuh dalam hal yang demikian, kita hati-hati tinggalkan. Ini namanya orang. Jadi dua, pertama yang tambah, dua ya, war. Nah, wakala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada Imam Ahmad, ya. beliau menyatakan bahwa az-zuhdu ada salah satu awjih, awjahil. Uzur itu terbagi menjadi tiga. Tiga uzur, kata beliau. Al-awal, yang pertama, tarkul haram. Ya, meninggalkannya haram. Ini juga termasuk zuhud. Tapi kata dia bahwa zuhudul awal. tapi ini zuhudnya orang awal Itu meninggalkan apa yang diharam oleh Allah. Baik dalam buatan, makanan, minuman, ucapan, dan lain-lain. Yang Allah haramkan jelas haramnya, maka mereka meninggalkan. Ini zuhudnya orang awal lebih haram, tinggalkan. Ya. Anjing haram, tinggalkan dan khamar haram menyatakan Ini orang awam. Pesan yang kedua, tarkul fudul minah halal. Yang kedua lebih tinggi lagi tingkatannya, meninggalkan hal yang fudul yang lebih berlebihan dalam perkara halal. Perkaranya bukan yang dan halal, tapi berlebih-lebihan. Ya, ya, Makan yang halal itu boleh, tapi kalau sampai kenyangan terus setiap makan, minum juga demikian, maka dia tinggalkan. Kataan yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Sampai kemudian keluar kata-kata yang tidak bermanfaat, maka itu juga hal yang harus ditinggalkan di orang yang tersebut. Kata beliau, bahwa zuhudul awal. Ini zuhudnya orang-orang kufur lebih tinggi daripada orang awam. Mungkin yang dimaksud al sunnah, orang yang mengerti agama, orang yang perhatian dengan sunnah, ini lebih tinggi lagi zuhudnya. Terus yang ketiga, Tarkuma seluruh anillah. Itu meninggalkan apa yang menyibukkan dari Allah. Yang meninggalkan apa yang perkara itu bisa menjawabkan dari ingat dan pikir, kepada Allah. Entah itu halal, atau haram, lagi itu bisa menjadikan dia istighfar daya dan dia menjauhkan dari ingat dan zikir kepada Allah, ya, maka dia tinggalkan. Bahwa zuhudul harifin ini zuhudnya para ulama, para yang para harif. Ya, seperti itu. Dia sibukkan dengan ingat dan zikir kepada Allah dalam kehidupannya. Semuanya tidak lepas dari Allah SWT berdiri, berbaring, dalam keadaan dalam amaliyahnya, semua tidak lepas dari ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan. Dan kalau senang, dia ingat kepada Allah. Dan kalau sedih, dia ingat kepada Allah. Tidak pernah hatinya luput dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitasnya sehari-hari disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan amal-amal yang membawa kepada akhirat mereka. Ini para ulama, para orang alim, para orang yang arif. Seperti itu. Ini tiga pembagian itu. Bagian ada yang menafsirkan zul adalah safarul qalbi min watri dunya wa qadahu fi manazil al-akhir. Bagian yang menafsirkan zul adalah safarnya hati, perginya hati dari perut dunia. Ya. Artinya pergi dari perutnya dunia. Jadi dia meninggalkan karena perkara yang urusannya dengan hawa nafsu perutnya. Dia tinggalkan. Dan dia mengambil manazil akhirat Tempat-tempat posisi-posisi akhir. Artinya, saya ada urusannya dengan akhirat yang bisa membawa kepada kepentingan akhiratnya, dia mengambilnya, dia menempatinya, dia mengambil posisi itu. Ini ada daurah masyaih misalnya. Saya ikut adil dalam posisi ini. Sebab ini manfaatnya besar. Rasulullah mengatakan, "Mandala ala khairin lahu ajar ka ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan atau menjadi sebab datangnya kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang melaksanakan. Tapi kalau antum jadi panitia, daurah masyaih misalnya, ribu-ribu manusia datang mendapatkan manfaat dari faedah tersebut, yang menjadi sebab datangnya kebaikan itu pahalanya seperti orang yang melaksanakannya. Ini posisi akhirat ya. dan lain-lain dari perkara-perkara yang bisa membawa kepada manfaat akhirat. Perginya hati dari perut dunia dan dia mengambil menarik tempat-tempat menzilah-menzilah akhirat. Makanya itu perhatikan kalau ada tugas, kerjaan, atau yang lainnya yang itu bisa mengantarkan kepada akhirat, ambillah. Tempatilah kalau kita mampu. Ambillah. Maka di masjid antum tidak ada imamnya yang pantas gitu. Maka antum harus memiliki pandaian dalam menjadi imam, baik bacaannya, kepala-kepalanya, mengetahui sunnah-sunnah, mengetahui dan lain-lainnya. Dan ada kesempatan untuk kita diberi kesempatan ambil. Daripada diimami oleh lebih bid'ah, al-maksiyah dan lain-lain. Ada pembagian undangan membentuk kamar masjid di kampung antum. Datang saja. Sebab siapa tahu kita bisa punya posisi bank di situ dan kita bisa menyebarkan dakwah di situ. Ya, mungkin antum bisa menjadi seksi atau pasti dalam alat dalam urusan dakwah sehingga itu bisa menjadikan ustaz di menjadi itu ketika ada pengajian-pengajian umumnya dan lainnya. Ya demikian ya. Nah, jangan menjauhi. Nah ini orang-orang kampung isinya bid'ah semua, korobat semua. kalau sudah kita uang siapa yang dakwah? Kalau kita nggak mendakwai mereka, siapa yang dakwah? Mereka punya hak yang sama dengan kita. Punya hak untuk disampaikan ilmu yang hak kepadanya. Jadi jangan punya pemikiran yang Kalian boleh mendapatkan ilmu dari ahli sunnah cuma kita saja. kita semua berhak mendapatkan akidah yang sahih. Begitu pula yang lain-lainnya. Ya, seperti itu. Selama itu hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya, maka dia mengambilnya. Dengan kalau masalah akhirat malas-malasan. Kalau masalah yang berkaitan dengan dunia, yang bisa membawa kepada kebaikan dunianya, perkembangan dunianya orang yang paling berani dan paling jago. Ini orang ini khawatir saya terkena ayat dari surah Al-Qiyamah Allah mengatakan kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Bal tuhibbuna al-ajilah bahkan mereka lebih mencintai ya sifatnya ajil yang segera, yang instan dunia. Wa tadharuna al-akhirah dan mereka meninggalkan akhir. Kalau hal yang mereka dengan negeri akhirat, upahnya, pahalanya mereka tinggalkan. Tapi kalau berkaitan dengan dunia wiyahnya, mereka orang-orang yang paling semangat. Nah, ini dalam kita menjauhinya. Ya, kita harus ingat bahwa akhirat lebih utama dan lebih baik daripada semua. semuanya. itu, saya khairu atau kau Akan lebih baik dan lebih lebih berkah. Nah, walaupun murah dan yang dimaksud zuhud itu bukan kalau duha minal milk. Seorang itu meninggalkan atau membuang dari keinginan untuk memiliki. Jadi jangan dikira dulu itu kamu punya apa-apa gitu ya. dan di bawah ini sebenarnya rasul ya. Jangan memiliki pemikiran yang dimaksud itu adalah membuang atau meninggalkan dari hal yang suka atau kita miliki, ingin kita miliki. فقد كان سليمان wa Dawud السلام من min ashad ahli أهل ahli ini. Kata beliau dibawakan contoh, sungguh Sulaiman dan Nabi Daud, Nabi Daud dua Nabi yang Semoga Allah berikan keselamatan baginya. Sulaiman dan Nabi Daud. Keduanya ini merupakan azhad ahli zaman ini, Orang yang paling zuhud di zaman kedua. Sulaiman dan Nabi Daud. Orang yang paling suci di zamannya. Walahuma, tapi bersama dengan itu, kedudukan dia itu, minal man, wanita, wamalahuma. Tapi kedua Nabi ini dikenal orang yang memiliki banyak harta. Ya? Nabi Sulaiman, kuda-kudanya banyak sekali. Dia seorang raja. Ya? Keduanya ini Nabi yang memiliki harta dan banyak wanita, banyak istri. Nabi Sulaiman berapa istrinya? 99. Subhanallah. Antum sendiri aja nggak punya. Dikira oleh-oleh. Sampai saya di SMS itu jadi salafi pilih cari istri gitu ya. Sampai saya jadi SMS nama itu itu. Tapi nggak sebut namanya. Dan jadi salafi ternyata tulis cari istri. Ya, innalillahi Ya tidak ya. Nah kalau diam saja nunggu dilamar ya tidak ada alat yang melamar kita. Ya, ya mungkin mungkin cari-cari info ya. Cari-cari teman yang kita menjadi wakil atau begini. Dan ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Jangan gampang patah semangat. Baru nazar dua kali sholat langsung patah hati. Hidup gak ada gunanya saya ini. Sholat dua sholat ini habis utangnya. Apa gara-gara salah saya salah ya ditolak dulu. Ada seorang ditolak terus sekali. Nah, baru saya kan ditolak. Tapi seorang ini nggak pernah putus asa. Karena baginya sunnah adalah ah, nikah adalah sunnah Nabi. Maka sunnah di dalam minni. Jangan menjadi sunnah bukan dari umat. Sehingga orang ini tidak akan pernah putus asa. Sampai dapat istri yang solihah, yang baik, yang ramai. Karena 100 kali ditolak. Kalian boleh tolak dua kali sudah Tempat kumpit patah hati. Ya. Dan hanya tolak lagi. Jalan terus, cari terus. Sampai nanti ditemukan oleh Allah jodohnya. Ya. Itu biasa dalam pernikahan ditolak, biasa. Makanya kalau nikah adalah mengambil akhwat-akhwat yang berkumpul dengannya. Ya. Berkumpul dengannya tahu diri supaya nggak sakit hati. Siapa dirinya? Terus saya ini cuma kerjanya nggak jelas, kadang kerja kadang tidak. Ekonomi juga masih ya, seperti ini. Tapi kalau dari awal kalau nggak dokter nggak mau. Repot ini. Ada awal mau nggak? Apa dia? Dokter tidak? Bukan. Kalau nggak dokter saya nggak mau. Nah ini mau begini ini namanya nggak tahu diri. Mungkin sampai yang mulutnya malah dikali-kali ya. Kan adalah ya oh saya ini orang seperti cari awal-awal cukup cukup dengan dia. oh, nggak sakit hati. Walaupun judul ini tangan Allah SWT, tapi kita berusaha. Seperti apa ya, Allah SWT. Dan kalau orang nikah dengan sepupu itu enak. Dalam muamalah itu enak. Dalam keseharian ini enak. Kalau kita suhu dengan istri kita ya. Itu akan bisa langgeng insya Allah sebenarnya. Kalau tidak ya paling awal-awal saja berjalan hari nah, itu nanti berkelahi terus. Akhirnya ujung-ujungnya adalah perceraian ya. Ujung-ujungnya adalah perceraian. Maka jika Bagaimana dua nabi, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, keduanya orang-orang orang kaya, nabi yang kaya dan punya banyak istri, tapi beliau kedua beliau termasuk orang yang paling Jadi di sini pendalilannya, beruntung itu bukan berarti Mau punya ini, nggak boleh punya ini. Kan ada saya pernah tegur seorang. Dia wang juga ini gurin. Jenggotnya panjang. Saya bawa HP di Tentu gak jual ya, karena HP-nya berkamera. Karena HP kamera dikira tidak jual Ini kan juga aneh. Ya. Sekarang mau beli HP yang ada kameranya nggak ada gue ya. Wih, tidak. Ya. Namanya HP sekarang walaupun harga di warung ada kameranya ya. Tapi nah, Cino itu orang harus record, ada kameranya. Gitu. Sekarang sering dari HP nggak ada kameranya. Maka itu bukan ukuran kalau seorang pakai HP yang berkamera kamu bazo. Ini penilaiannya dari mana saya nggak tahu. Cuma nggak saya jawab saja. Orang ini nggak tahu penilaiannya dari mana. Katakan seperti itu. <clears throat> Yes, kemudian wakil Nabi Muhammad SAW min al bashar. Dan adalah Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW orang yang paling sulit manusia yang paling sulit. Allah itulah secara mutlak zuhud ucapannya, zuhud perbuatannya dan lain-lainnya. Zuhud dari hal yang haram dan lain lain Tapi apa kata beliau? Walau fitun niswa. Tapi beliau memilih sembilan istri. Ya. Seperti itu. Wakana ada, wakana Ali bin Abi Talib. wakana menulis contoh-contoh. Dan adalah Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu. Wa Abdurrahman ibn Auf, wa Zubair ibn Awan, wa Uthman ibn Abbas, radhiyallahu anhu min zuhad semuanya itu adalah orang-orang yang terkenal sebagai zuhudnya Maka lahu min al-amwal tapi Ali Abdurrahman bin Auf Zubair bin Awam Aus bin Affan empat sahabat ini semua ahli mal orang yang banyak Ali Osman dia pernah bersedekah 100 onta kalau udah bin lah, sebagaimana digelar oleh para sahabat dengan al-sayyad, orang yang sangat dermawan. Ini para sahabat yang ahli harta semua, tapi mereka orang yang paling suhu. Siapa yang berani mengatakan Utsman itu ahli dunia? Berani. Mengatakan Abdurrahman bin Auf ahli dunia, berani. Kamu? mungkin. Mereka orang yang banyak harta. Tapi mereka orang yang zuhud. Kok bisa dikatakan demikian ya, Pak? Apa sebabnya? Karena harta yang ada pada mereka itu tidak pernah memfitnah hatinya. Tidak pernah merusak dan memfitnah hatinya. Ini yang jadi masalah. Sementara orang yang paling miskin tapi tidak dikatakan zut karena apa? Karena harta belum di tangannya tapi tidak memfitnah hatinya. Ini orang kita, dapat kita. Kalau para sahabat itu harta di tangan mereka, tapi nggak pernah mengganggu dan memfitnah tapi kalau orang sekarang, harta belum dipegang, sudah memfitnah Artinya Rumah belum dimiliki, sudah ada di sini. Mobil belum dimiliki, sudah ada di sini. Motor belum dimiliki, sudah ada di sini. Istri belum dimiliki, sudah ada di sini. Sudah memfitnah dulu sebelum datang ya harta tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang kerabat, harta di tangan mereka, tapi nggak pernah memfitnah hatinya. Makanya dikatakan zuhur. Kalau kita mungkin nggak kaya bagaimana teman mereka, tapi kita dikatakan tidak zuhud. Karena dunia telah memfitnah diri kita. Ini jadi masalah. Nah, makanya, silahkan aku banyak duit. Ya, rezeki dari Allah. Tapi jadilah harta itu jangan sampai memfitnah hati kita. Jangan sampai dengan harta menjadikan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, jangan sampai karena harta kita banyak berbuat dosa dan maksiat, jangan sampai karena harta kita menelantarkan orang-orang yang di sekitar kita dan lain-lain sehingga harta itu tidak pernah fitnah kita kecuali akan membawa kepada kebaikan bagi pemiliknya. Ini yang harus diketahui. Nah, jadi masalahnya bukan itu ya, sudah jelas secara gambar makna daripada zuhud seperti itu. Wakil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu bin az ما أنه كان من أكثر الحرم أمنا محبة للنساء ونكاحا لهن وأقناه juga Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu Hasan ibn Ali beliau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang taat zuhud bersama dengan itu beliau orang yang paling banyak memiliki budak-budak perempuan mereka mencintai beliau mencintainya para wanita dan mereka nikahi wanita-wanita dan diberi makan semuanya dinafkahi semuanya wanita orang yang dinikahinya tidak ada yang terlantarkan. Ya. Hobi nikah itu dibudayakan tapi hobi beri makan nggak budaya. Kalau koleksi bucu ya. Tapi ramamu buang. Sudah hilang ampasnya, eh, hilang sarinya ya. Ampasnya buang. Nanti lagi yang muda. Yang tua singkirkan. Kalau seperti itu ya, apa bedanya dengan kucing? Naudzubillah. Jangan seperti itu ya, wah. Kasus-kasus seperti ini banyak sekali. <clears throat> Jangan kita ini contoh jelek. Apalagi kita ini membawa bendera salafi. Sampai muncul istilah-istilah jelek bagi kita. Ikut dulu 50 kali kalau mau nikah lagi. Sebab wanita sekarang beda dengan wanita zaman dahulu. Wanita dahulu itu kona'ah. Nerima. Wanita sekarang berat. Laki-laki juga beda dengan laki-laki dahulu. Laki-laki dahulu bertanggung jawab. Dunia dan akhiratnya. Laki-laki sekarang bertanggung jawab untuk kadang dunia saja. Akhirnya nggak mau tanggung jawab. Ini sehingga kalau dipikir 50 kali ya. Saya membawa sih. Cuma memberikan peringatan saja. Sebab kalau tidak mampu hanya membawa kepada kerusakan dan nama-nama tidak baik kepada umat. Nah, <clears throat> wakil Abdullah bin Mubarak. Tambah ketiga tersambungnya. Minalainna inna wa ma'aman kathirun. Dan juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala dia adalah seorang imam yang dikenal sebagai zuhad, imam yang zuhud. Tapi beliau orang yang memiliki banyak harta. Wakadari kata Aisyah bin Sa'ad. Aisyah bin Sa'ad lebih alim daripada al-imamu Malik. Aisyah bin Sa'ad lebih alim daripada Imam Malik. Tapi terkenal Imam Malik karena muridnya banyak Imam Malik. Ini yang terkenalkan lebih banyak. Jadi secara keilmuan, Lais Ibn Sa'ad lebih alim daripada Imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Itu, Mina Imam Zuhar, termasuk imam yang dikenal dengan zuhudnya. Wa kana lahu ra'ku Tapi dia terkenal kan sebagai orang yang memiliki pokok banyak, pokok harta. Ya. Dan juga Abu Hanifah. Nuhman bin Basir, bin Thabit. Ya. Orang imam mazhab ya, yang dikenal sebagai imam yang kaya raya, tapi dikenal sebagai imam yang suka membantu saudaranya, khususnya murid-muridnya. Ya, khususnya murid-murid beliau. Ya, ada seorang guru murid beliau terkenal Abu Yusuf. Ini murid beliau. Mata kecilnya Abu Yusuf ini dikenal sebagai anak yang rajin, yang cerdas. Cuma sayangnya Abu Yusuf ini anaknya orang miskin, anaknya seorang janda. Sehingga Abu Yusuf ini oleh ibunya dipekerjakan sebagai tukang cuci pakaian, tukang laundry kalau sekarang ya. Karena untuk membantu mencari nafkah sedang sebagai seorang janda dan punya suami, maka Abu Yusuf dipekerjakan oleh ibunya sebagai tukang laundry di suatu tempat. Tapi dia nyawanya nyolong waktu. Di waktunya gunakan untuk mendatangi majelisnya Abu Hanifah Mana lah ya, zaman dahulu. Dan akhirnya Abu Hanifah mengetahui bahwa anak ini ada kecerdasan sehingga di satu saat ibunya mungkin marah-marah mencari anaknya tidak bekerja tidak patut di majelisnya wanita maka ibunya menemui ibu Hanifah untuk meminta anaknya anak saya ini anak orang miskin tidak ada yang bekerja siapa yang makan setiap hari akhirnya Abu menyatakan bahwa anak ini tidak pantas untuk bekerja anak ini pantasnya belajar ini memiliki kecerdasan sehingga ibunya tadi diberikan harta yang banyak untuk makan dan kebutuhannya sehari-hari. Tapi anaknya jangan diperintah waktu bekerja lagi. Karena ini belajar di medisnya. sampai jadi orang alim Abu Yusuf murid beliau yang terkenal. Nah, ini guru membantu muridnya. Guru membantu muridnya. Kalau dia muridnya kurang sesuatu dia bantu. Jangan guru memanfaatkan muridnya Contohnya itu. Tapi kalau sudah guru itu memberikan juga samping ilmunya juga kalau ada satu muridnya yang dilihat kekurangan, itu terlambat terus. Ada apa? Saya nggak punya motor, set. Menurut saya satu mogok terus. Lima kilo mogok lima kali, Nah Nah, ya itu. Iya. Dia punya rezeki, Bang. Saya ada motor dua. kita perlu minta ya. Tapi apa? Jangan nambah lagi, Ustaz ini namanya guru yang baru. Itu kalau bisa. Jadi seorang alim, seorang pengajar, tapi dia membantu murid-muridnya. Perhatikan kalau muridnya ada yang kurang, dia bantu kalau bisa. Bagaimana Abu Hanifah dan Syekh Abu Rahman Syekh Allah taala. Dia juga dikenal sebagai ulama yang suka membantu kepada murid-muridnya. Dan memang demikian para aisyah. Ya. Para ulama ketika dia dapatkan muridnya yang ada kekurangan, maka dia melakukannya. sebenarnya bisa menutupi kekurangan. Yang jelas bahwa Zul itu bukan seorang itu kemudian tidak punya apa-apa. Silahkan antum ingin punya mobil, silahkan. Sebab itu dibutuhkan. Ya. Sebab sekarang mobil kadang menjadi kebutuhan, bukan kemewahan. Sekarang kalau anaknya di enam, seperti saya naik motor, bisa nggak? Ya. Itu dua, anak baru enam. Iya jalan digoncengin pakai motor. Ah. Gimana? Eh, kan butuh mobil lah. Makanya belikan saya mobil. <laughs> ya, berarti mobil tadinya bukan bukan lagi kemewahan tapi kebutuhan saya. Ya. Kalau ada walimah jenjang dua-duanya mulut saya. Jenjang pun susah Bukan karena sumbangannya, wallahi bukan. Kalau goni ini. Iya. goni ini. Iya. Makanya bagi kita sudah, Rangkum ya, yang punya anak lima ya, nah itu bisa nggak naik motor satu? Nggak bisa ya. Nah, sekarang mobil bukan lagi suatu kemewahan bagi kita dan kebutuhan. Kalau begitu bukan kita kalau punya mobil gazur, zuhur kan masih bisa. Yang penting di sininya dulu. Ya kalau kita pakai mobil kepala kita besar, sombong ya, itu balik zuhur. Tapi yang penting di sininya. Mobil itu nggak mengaruhi kita kalau di sininya masih kawal kepada Allah, iman kepada Allah. Bahkan mungkin banyak banyak membawa manfaat bagi umat. Ya. Punya ustaz, ada-ada daurah, kemudian kita dimanfaatkan Allah, Mantap besar. Jadi ini pemahaman yang benar. Kita sebutkan demikian oleh saya supaya tidak terjadi salah pemahaman, itu bermakna menggembel, rusuh, umat itu tidak. Perhatikan dalam hadis. Jibril. Apa kata Umar? Bainana nahmu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di suatu hari. Istala alaihi rajulun ya tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Nah, sangat putih bajunya, penilaiannya apa? Kata para ulama, bersih penampilan Jibril Jibril orang itu. Ya di situ Jibril mengajak apa mengajari pada para sahabat kalau di majelis pakai baju baju bersih, pakai pakaian ya, yang baik. Ini penilaiannya. Juga Rasulullah ketika menjelaskan masalah sombong. Ada sahabatnya Rasulullah, apakah orang kalau punya sepatu baru, punya baju baru itu sombong? Kata Nabi apa? Inna allaha jamil yuhibu jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai yang indah. indah. Jadi sama sekali tidak bisa hidup diartikan dengan orang nggak mau punya apa-apa. Berkenan dengan terus, ya, kalau jalan tunduk terus ya, Justru kalau di masa Umar dimarahi sama Umar. Kalau orang kecil aja tunduk tunduk nah Umar panggil dimarahi sama Umar. Itu bukan seperti itu caranya. Biasa saja, tapi yang itu di dalam hatinya, ya. Di dalam hatinya. Tarfu, tarfu mana yang tahu? bil akhirat. Dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya di urusan akhirat. Kemudian beliau mulai membawakan ayat Allah Taala, "Inna matalul hayati dunya كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا فلم يستعلم تثنى إلى إلى بالحق كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia kata Allah seperti air yang kami turunkan dari langit kemudian tumbuh dengan air tadi ya, tumbuh berbijian dengan sebab air yang Allah turunkan dari langit. Nah, batu ardi, tumbuhan-tumbuhan bumi. Jadi sebagian ada yang dimakan oleh manusia, sebagian ada yang dimakan oleh binatang ternak. Sampai ketika sudah bumi sampai pada derajat kesempurnaannya, kemudian pada perhiasannya dan keindahannya, maka pemiliknya tanah itu menyangka dan mengira bahwa mereka masih akan menguasai ya, tanaman tersebut, bumi tersebut. Tiba-tiba Allah SWT taala datangkan perkaranya di waktu malam dan di waktu siang ini ya, Allah turunkan bencana dan bala. Ya, semua kebutuhan yang tinggal memanennya saja, tinggal mengambil saja. Ya. Semua sudah menguning, padi sudah menguning, buah sudah menguning Misalkan. Seolah-olah pemiliknya ini pasti akan mendapatkan panen yang banyak. Kiranya begitu. Tiba-tiba Allah datangkan perkalanya dengan cepat. Yang dan malam. Sehingga panen itu gagal. Semua hancur. Dimakan badai dan lain-lainnya. Ya. Kemudian seperti hal itu. Apa, seperti apa. Seolah-olah tidak pernah tumbuh di dalamnya sama sekali. Kan habis semuanya. Jadi akar-akarnya. Hilang semuanya. Ya. Maka eh, demikianlah gambaran dunia. Pendalilannya gambaran dunia. Dunia itu begitu indah. Tapi dunia itu akan berakhir dengan kefanaan dan kehinaan. Ya. Akan berakhir dengan kefanaan dan kehinaan. Maka jangan sampai seorang mencintai dunia dan tidak mencintai akhirat. Sebab mencintai dunia hakikatnya dia mencintai sesuatu dia akan hilang pada, Akan ditinggalkan dunia yang dicintai. Jadi ini menunjukkan tidak cerdasnya dia. Dikatakan tidak cerdas karena dia mencintai sesuatu yang dia akan berpisah. Ini kan aneh. Orang tidak berakal. Dia mencintai sesuatu yang dia masih akan pisah dengan apa dicintai. Ini kan aneh. Orang yang tidak marah kan? Mestinya dia kalau mencintai, ada dia langsung bersamanya. Ini baru orang yang akalnya sehat. Makanya kata Imam Nawawi, Allah Taala dalam buku di Mahir Rasulullah ini, dia mengatakan apa? Inna lillahi ibadan fafana khalaqud dunia wa khawful Kita Nadaru fiha salama almu anna laysat lihayi wafana ja'aluha nusjatan wa takhadu halikan a'mali fiha subuna. Kata beliau, bahwa sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang kerja. Siapa itu kata beliau? Allah Tawakul dunia wa tawakul Mereka mentolak dunia. sebenarnya berhati-hati dengan dunia. Karena takut fitnah yang ada di dalamnya. Nadaru fiha pada ma'alimu. Mereka memandang, melihat, meneliti, Mereka di apa hakikat dunia itu. Karena alimu akhirnya mereka pun mengetahui tentang dunia hakikatnya. Apa itu dunia hakikatnya? Anaha laisat lihayi wa qamat. Ini hakikat dunia. Bahwa dunia itu ternyata bukan tempat tinggal yang Oh, ternyata dunia itu telah dipelajari tempat tinggal yang fana. Orang itu akan meninggal dunia. Dunia akan meninggalkan dirinya atau dia yang meninggalkan dunia. Inilah hakikat dunia setelah dipelajari. Setelah orang cerdas ini mengetahui dunia, anak laisa fihi wa fala, dan apa langkahnya? Ja'aluha ya lujjatan wa tahadu. Kemudian mereka menjadikan dunia itu seperti lucah. Kalau begitu, kita kabarkan saja ya, dunia itu seperti lucah. Lucah itu lautan yang sangat luas. itu bagaimana? Kalau lucah itu adalah dunia lautan yang luas, berarti orang akan selamat. Itu alas. Apa itu, Salihal a'mal fiha subuna. Maka amal solehnya yang akan dijadikan sebagai perahu dia. Agar tidak tenggelam dengan dunia, dia butuh perahu. Apa perahunya? Amal soleh. Berarti orang-orang yang tidak terpindah dengan dunia adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk beramal soleh. Itulah orang yang selamat dan orang yang cerdas ketika dia jadikan dunia sebagai tempat dia beramal yang soleh. Itulah perahunya agar tidak tenggelam dengan dunia dengan berbagai macam fitnah yang ada di dalamnya. Iya barangkali penutupnya insyaallah setelah kita kita baca pada selanjutnya yang datang. Jangan Allah alam mungkin dua kali pertemuan saya izin sekaligus sekalian mungkin nanti ada yang menggantikan. Silakan mungkin dua pertemuan rebu dua rebu saya nggak bisa menghadirinya. Kalau Pak Yasin atau yang lain yang mengganti silakan. Biasa saya izin dua kali bertemu. Semoga Allah berkah, semoga Allah bimbing kita sesuai Terus berdoa